Kitab yang sangat indah yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali Hafizullah taala Kitab ini berisi larangan-larangan dalam syariat yang oleh beliau disusun sesuai dengan susunan kitab fikih. Pertama akidah dulu, lalu kemudian sholat dan selanjutnya. Ilmu ini adalah ilmu yang wajib. Orang Islam harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Harus tahu. Kita mengetahui yang baik untuk mengerjakannya dan kita mengetahui yang buruk untuk meninggalkannya. Mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi mengetahui keburukan untuk meninggalkan keburukan itu. Supaya kita waspada daripadanya dan tidak terjerumus di dalamnya. Yang lalu sudah diceritakan panjang lebar tentang mukaddimah kitab ini. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan usul fikih berhubungan dengan larangan-larangan Allah. Saya kira tidak perlu diulangi lagi. Langsung saja kita masuk pada kitab yang pertama yaitu Kitab Tauhid wal Iman. Kitab tentang tauhid dan iman. Yang pertama, di dalamnya ada beberapa bab. Bab yang pertama yang beliau tulis adalah babu taghlidhi tahrimi asyirki billah wa bayani annahu akbarul kabair. Bab kerasnya pengharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah pembahasan masalah tauhid dan iman ini prinsip harus dibahas. Tentu saja pembahasannya harus sesuai dengan pembahasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting karena banyak versi tentang tauhid, banyak versi tentang iman. Kalau iman menurut ahli sunnah wal jamaah definisinya jelas sekali Iman menurut bahasa, menurut lughah atau menurut etimologi al-iman at-tasdiq, percaya. Orang percaya namanya iman menurut bahasa. Adapun menurut istilah, menurut syariat atau menurut terminologi, iman adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh. Dan iman bisa bertambah ketika kita taat kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Iman berkurang ketika kita taat kepada syaitan. durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Penting penjelasan masalah iman. Karena dari iman ini timbul kelompok yang macam-macam. Ada kelompok yang dikenal dengan khawarij yang terlalu memasukkan amal kepada iman sehingga mereka mudah mengkafirkan orang. Lalu ada kelompok tandingannya yang dikenal dengan murjiah yang mengesampingkan amal. Yang penting bagi mereka iman itu adalah hati, hati saja. Ahli sunnah wajah jamaah lengkap, lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan dan iman bisa bertambah serta bisa pula berkurang. Definisi iman. Tauhid adalah wajib, syirik adalah haram. Dan syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan kalau orang mati dalam keadaan syirik, dia belum taubat dari syiriknya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dia di neraka kekal selama-lamanya Lalu syiriknya adalah syirik akbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Redaksinya oleh Allah diulang dua kali, hanya bagian akhirnya saja yang berbeda. An-Nisa 48 dan 116. An-Nisa 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah berarti dia telah membuat melakukan suatu dosa yang sangat besar. Di dalam An-Nisa 116 lafadznya berbunyi Innallaha la yaghfiru an yushraka fihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Allah disekutukan dan Dia mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki Barang siapa yang menyekutukan Allah sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi maksud ayat ini kalau orang mati yang membawa dosa syirik belum taubat dari syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini harus taubat sebelum mati. Kalau nggak taubat nggak diampuni. Syirik akbar kekal di neraka selama-lamanya. Sementara kalau orang mati membawa dosa selain syirik, selain syirik dia belum taubat maka dia berada dalam masyiatullah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni dia, ya dia diampuni selesai. Kalau Allah berkehendak menghukum dia, dia dihukum sekedar dosanya saja keadilan Allah dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah banyak ayat tentang perintah tauhid, larangan betapa besar keharaman syirik. Di antaranya pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang syirik menyekutukan Allah maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka dan dia adalah penolong bagi orang-orang yang dolim itu. Jadi orang kalau musyrik mati dalam keadaan musyrik, maka orang ini Allah mengharamkan surga, tidak boleh masuk surga, haram surga, dan tempatnya adalah di neraka. Mati dalam keadaan musyrik, syirik, belum taubat dari syiriknya. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sehingga dia berada di tempat yang sangat jauh. Artinya orang musyrik itu benar-benar dicampakkan, dilecehkan. Ketika pintu langit diminta untuk dibuka bagi dia, semua pintu langit nggak ada yang mau buka. Lalu Allah berfirman, "La tufattahu lahum أبواب jannah." La tufattahu la tufattahu lahum أبواب السماء wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu bisamil tidak dibuka pintu-pintu langit untuk mereka dan mereka tidak masuk surga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum.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 Ini ucapan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu syirik, amalmu hapus semuanya. Dan kamu termasuk orang yang rugi. Jadi orang musyrik itu amalnya sia-sia. Walau asyraku lahabita anhum ya ya'malun. Kalau mereka syirik, semua amal mereka habis sia-sia. Jadi orang musyrik itu amalnya sia-sia, tidak ada faedahnya sama sekali. Berbuat apapun tidak bernilai di sisi Allah. Karena syarat diterima amal adalah tauhid, iman dulu. Tidak ada iman sia-sia. Kemudian juga ayat-ayat model gini banyak di Quran ya, sangat banyak masalah perintah tauhid, larangan syirik. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat banyak. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya ingin menjelaskan permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dengan tujuan mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa yang mendengarkannya. Kalau memang mau sadar. Mudah-mudahan ada hati yang mau terbuka. Yang sudah terlanjur keliru, mudah-mudahan mau kembali lagi menuju kebenaran. Kita mengenal ada syirik dalam ibadah. Dan juga ada syirik dalam hukum. Memang benar. Syirik dalam ibadah dan syirik dalam hukum ada. Dan kedua-duanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf tentang hukum wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dalam qiraah lain wala yusyrik fi hukmihi ahada. Mereka tidak syirik dalam hukum dengan yang lainnya selain Allah, selain hukum Allah. Tidak syirik dalam hukum. Lalu di akhir surat Al-Kahf wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mereka tidak syirik dalam beribadah kepada Tuhannya dengan suatu apapun. Tidak syirik dalam hukum dan tidak syirik dalam ibadah. Jadi memang pembahasan syirik ini bukan syirik dalam ibadah saja, minta kepada orang mati syirik, pakai jimat syirik, dukun syirik, semuanya syirik. Memang syirik itu betul. Demikian pula hukum. Ada hukum, ada syirik dalam hukum. Berhukum dengan selain hukum Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah dalam hukum. Inil hukmu illa lillah. Hukum adalah milik Allah. La ilaha illallah. Sama. Inil hukmu illa lillah. Tiadalah hukum melainkan hukum Allah. Demikian pula la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Sama. Ibadah kepada Allah, hukum pun juga hukumnya Allah. Tidak boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah. Ayat mengenai perintah berhukum dengan hukum Allah ini banyak. Di dalam surat Al-Maidah Allah banyak menyinggung wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun banyak ayatnya kemudian juga tentang orang-orang yang berhukum dengan hukum tauhid itu juga ada ayatnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali di antaranya di dalam surat An-Nisa alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى qad وقد an أن bih wa ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Ini celakan kepada orang-orang yang tidak mau dengan hukum Allah Tapi dia senang dengan hukumnya Tauhud Selain hukum Allah namanya hukum Tauhud Betul Benar Wajib hukum Allah Tidak boleh berhukum dengan hukum Tauhud Kita harus mengingkari Tauhud Itu betul Tidak ada salahnya 100% betul Hukum Allah bukan hukum tauhid. 100% betul, bukan 99,9. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa law fisama laha." Ya. Dua siapa yang kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, nggak mungkin bisa putus. Jadi kita harus iman kepada Allah dan kufur mengingkari tauhid. Tidak boleh kita memakai hukum tauhid. Tauhid segala yang melampaui batas namanya tauhid. Definisi tauhid yang paling lengkap adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Segala yang seorang hamba melampaui batas atasnya berupa sesembahan atau berupa ketaatan atau berupa eh, eh, pengikutan, sesembahan, ketaatan atau pengikutan melampaui batas. Namanya tauhid. Termasuk hukum selain hukum Allah itu adalah hukum-hukum tauhid. Iya, tidak boleh salah. 100% salah. Hanya masalahnya sekarang ini Ayat-ayat mengenai hukum Allah wajib banyak. Hukum tauhid diingkari banyak. Hadis juga seperti itu. Cuman masalahnya sekarang ini adalah bagaimana sikap kita. Perbedaannya masalah sikap. Ini penting ma'asyurah muslimin jamaah sholat maghrib rahimahumullah. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada yang terbaik Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita semua kembali ke jalan yang lurus, jalan Allah, jalan Rasulullah wasallam dan kita tidak tersesat. Masalahnya sekarang sikap. Bagaimana sikap kita? Seseorang berada di sebuah negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Tauhid, dengan hukum buatan, hukum buatan. Selain hukum Allah itu nggak boleh dipakai. Hukum Allah harus dipakai. Hukum selain Allah nggak boleh. Haram memakai hukum selain hukum Allah benar. 100% benar, nggak ada salahnya. Hanya masalahnya bagaimana kita bersikap. Seseorang hidup di negara yang seperti itu. Apakah kita terus lantas mengambil sikap menfonis, menfonis dan menfonis? Lalu dengan secara mudah dan gegabah menjatuhkan vonis kafir kepada siapa saja yang berada di dalam negara itu karena dianggap telah membela hukum tauhid. Hukumnya bukan hukum Islam, tauhid betul. Tapi mengkafirkan orang-orang itu yang tidak mudah, tidak gampang mengkafirkan orang. Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita semuanya untuk menerima kebenaran dan dijauhkan daripada hawa nafsu. Tidak usah marah, mari kita bahas dengan santai, dengan hiwar hati, dengan dialog yang santai, yang dingin, yang enak, dengan penuh persaudaraan, dengan memakai dalil dan akal sehat. Mari kita dialog dengan dalil dan dengan akal sehat. Ada sebagian yang memang mengkafirkan, langsung difonis presiden kafir, wakil presiden kafir, menteri semuanya kafir. Mereka kafir ta'yin tuh ya, langsung difonis kafir. Yang ada di DPR kafir semuanya. MPR kafir semuanya. Polisi kafir semuanya. Tentara kafir semuanya. PNS kafir semuanya. Pegawai negeri sipil. Kemudian yang nyoblos pemilu karena sistem kufur, maka dia kafir semuanya. Ya semuanya kafir. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia adalah kafir. Dengan kata-kata yang manis, dibuat tulisan karena mereka membuat ketetapan sehingga mereka tanda tangan seakan-akan mereka itu sekutu. Kalau mereka kerja ini jabatan, berarti jabatan adalah sekutu Allah. Anda berarti mereka telah mengorbankan tauhidnya demi harta demi macam-macam. Retorika-retorika. Mengkafirkan orang bukan hukum yang mudah. Lebih baik kita mengatakan dia salah. Harus kembali ke jalan yang benar daripada kita mengatakan dia kafir. Kita mengka tidak mengkafirkan orang Islam ya maksudnya ya. Maka kita tidak akan ditanya oleh Allah nanti hari kiamat, kenapa kamu tidak mengkafirkan bulan? Tidak ditanya oleh Allah. Justru kalau kita salah dalam menfonis kafir, itu yang kita ditanya oleh Allah, diminta bertanggung jawabannya. Katakanlah kita seumur-umur tidak pernah mengatakan presiden kafir, tidak ditanya oleh Allah, "Hei bulan, kenapa kamu tidak mengatakan presiden itu kafir?" Tidak ditanya oleh Allah. Justru kalau kita salah dalam menfonis kafir, itu kita ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu ceroboh, gegabah dalam mengkafirkan?" Tapi Kafir hukum syar'i, tidak mudah-mudah mengkafirkan. Terus. Dan ini adalah masalah yang berat mengkafirkan, tidak mudah. Konsekuensinya panjang. Apalagi kalau sudah mengkafirkan penguasa arahnya nanti kepada hal-hal yang tidak diinginkan, kekacauan, pertumpahan darah dan yang lain-lainnya, macam-macam. Kita hidup di negara seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kalau kita katakan kalau Allah, kalau Rasulullah, memang itu harus wajib. Tapi bagaimana cara merubahnya? Bagaimana cara merubah? Katakanlah sekarang sistem pemilihan umum, pemilu. Ini memang sistem yang tidak islami. Sistem kufur, menyimpang dari syariat demokrasi, tidak ada dalam Islam. Betul itu. Itu kata-kata betul, 100% betul, tidak ada salahnya. Cuman masalahnya sekarang kita berada di negara yang seperti ini. Bagaimana sikap kita? Sehingga para ulama mempunyai beberapa pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh ikut serta sedikit pun. Tidak boleh ikut pemilu, tidak boleh ikut nyoblos, mutlak tidak boleh. Lepas kita. Sebagian berpendapat begitu. Sebagian berpendapat lain. Kalau kita nanti tidak ikut di dalamnya, maka tambah bahaya. Bukan kita merestui, bukan kita menyetujui, tidak. Tapi ini adalah jelek. Cuman kita menghindari kejelekan yang paling jelek dengan mengupayakan kejelekan yang lebih ringan. Istilahnya itu akhafu ad Kejelekan yang lebih ringan. Kalau nggak masuk tambah bahaya. Masuk tujuannya adalah merubah dari dalam. Bukan menyetujui, bukan sama sekali. Cuma untuk memperbaiki dari dalam. Dengan catatan di dalamnya nanti istiqomah berusaha memperbaiki pelan-pelan. Karena kalau nggak masuk bahaya, dikuasai oleh mereka tambah bahaya, tambah parah, tambah parah. Betul atau tidak? Intinya ada dua pendapat. Mestinya ketika ada dua pendapat seperti kita lapang dada. Yang berpendapat nggak boleh, yang monggo silakan dengan dalilnya. Yang berpendapat boleh dengan alasan prestasi itu keringat apa eh, keburukan yang lebih ringan, ya silakan. Bukan menyetujui, tapi memang kita berada di dalam negara seperti ini. Harus berbuat seperti itu. Kemudian masalahnya lagi, masalahnya lagi. Itu masalah pemilu ya. Contoh yang paling gampang di Palestina ada kelompok Hamas. Kelompok Hamas dia berusaha merubah masuk ke dalam parlemen. Tapi mereka tetap istiqomah ketika di dalam parlemen itu. Apakah mereka kafir? Karena mereka nggak mungkin bisa merubah kalau nggak masuk ke dalam parlemen. Hanya masalahnya setelah masuk ke dalamnya itu loh, apakah tetap istiqomah ataukah setelah itu rusak. Ini masalahnya. Karena banyak yang setelah masuk kemudian rusak banyak. Bukan merubah tapi berubah, bukan yughayyir tapi taghayyar. Tapi kalau Hamas kita lihat sampai sekarang Masya Allah tetap istiqomah. Sehingga semuanya kebakaran jenggot karena keistiqomahannya. Seperti itu. Karena nggak mungkin bisa merubah kalau nggak masuk ke dalamnya. Sekali lagi beda pendapat. Kalau ada pendapat yang nggak boleh sama sekali mutlak, monggo silakan. Ada pendapat yang boleh, jangan dikafirkan. Karena kelompok ini mengkafirkan. Yang ikut nyoblos sudah diberitahu nggak boleh tetap nyoblos kafir. Langsung dituduh kafir, pulang kafir. Ini kan nggak gampang nuduh pulang kafir itu. Minimal ini ada beda pendapat, beda istihad mestinya kita saling lapang dada, dibalas dengan santai dengan kepala dingin. Mestinya seperti itu. Kali ini tidak, sudah diberitahu tetap saja kafir. Nyoblos kafir pokoknya. Wah, bahaya mengkafirkan orang. Kemudian sekarang mari kita pakai logika, pakai akal. Kalau salah seorang di antara mereka terkena masalah dengan pemerintah, lalu memakai pengacara, mereka pakai pengacara atau tidak kalau ada masalah? Pakai pengacara. Nah, pengacara itu yang dipakai hukum apa? Nah, anda nggak konsekuen. Kalau Anda konsekuen, Anda jangan mau pakai pengacara. Kalau toh Anda mau dengan pengacara, maka pakailah pengacara yang langsung mengatakan, "Hai Pak Hakim, qala Allah demikian, qala Rasulullah demikian." Jempol empat untuk Anda. Anda konsekuen. Tapi Anda pakai pengacara yang juga memakai hukum tauhid. Berarti kalau menurut kaidah yang Anda buat sendiri, Anda telah kafir. Itu kaidahmu sendiri, bukan kaidah kami. Konsekuen dong, betul atau tidak? Tidak konsekuen. Kalau orang difonis kafir, kalau dia tidak apa-apa. Nah, ini gimana ini? Hukum itu ya jangan seperti itu, harus konsekuen. Pakai pengacara yang langsung. Hai Pak Hakim, ini hukum tauhid semuanya, saya tidak mau. Kami para pengacara hanya mau memakai hukum Allah. Ini loh Allah berfirman demikian. Rasulullah bersabda demikian. Jempol nah, empat. Anda konsepen. Tapi ternyata tidak. Pengacara juga pakai hukum tawud. Sekali lagi, kalau menurut kaidah yang Anda buat sendiri, Anda telah kafir. Lu enggak, saya kan keyakinan saya mengingkari. Cuma saya terpaksa aja. Sama. Anda juga menerapkan hukum itu kepada orang lain. Keterpaksaan Anda adalah Anda sekutu-sekutu Allah. Anda menyekutukan Allah dengan keterpaksaan Anda, dengan kepentingan Anda. Berarti Anda telah terjerumus dalam syirik hukum. Menurut kaidah Anda sendiri. Konsekuen dong. Kemudian lagi, Anda kalau punya anak, kalau mau nikah, ngurus surat nikah enggak? Ngurus surat nikah atau tidak? Ah, anda mengurus surat nikah di pemerintahan Tauhud. Kalau menurut koidah Anda sendiri, Anda harus mengingkarinya, barok, berlepas diri, dan tidak boleh mengurus surat nikah. Ketika Anda mengurus surat nikah, berarti Anda menyetujui mereka dengan perbuatan Anda. Menurut koidah Anda sendiri, Anda kafir. Mari kita pakai akal. Pakai akal. Anda kalau punya anak urus akte kelahiran enggak? Ngurus akte. Ya, ngurus akte. Ngurusnya di mana? Di pemerintahan yang menurut Anda kafir, tauhid dan yang lainnya. Dan kalau menurut kaidah Anda sendiri, berarti Anda juga sudah kafir. Konsekuen dan seterusnya ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus paspor, ngurus semuanya. Harus konsekuen. Kalau memang Anda mau konsekuen, Anda jangan hidup di sini. Anda hidup di di gunung saja hidup di hutan. Silakan hidup sendiri. Benar-benar jangan ngurus surat nikah, jangan ngurus KTP, jangan ngurus SIM, jangan ngurus akta kelahiran, jangan ngurus semuanya. Karena Anda kalau ngurus itu berhubungan dengan pemerintah tauhid, berarti perbuatan Anda mengatakan Anda setuju dengan mereka, perbuatan Anda walaupun Anda mengingkari. Dan menurut kaidah Anda, kepentingan Anda adalah sekutu Allah. Anda telah menyekutukan Allah dengan kepentingan Anda sendiri. Berarti Anda telah menyekutukan Allah. Berarti Anda tidak mengkafirkan orang kafir menurut perbuatan Anda itu. Begitu. Subhanallah. Mari kita berpikir panjang. Menjatuhkan ponis kafir itu nggak gampang. Apalagi semuanya dikafirkan. nggak mudah. Mari kita dialog dengan santai. Mari kita dialog dengan santai. Jangan emosi. Ayo. Kalau dialog santai tujuannya mencari kebenaran, ketemu kebenaran itu. Gak usah emosi, gak usah marah-marah. Mari ini masalah agama, masalah surga dan neraka. Jangan dibuat main-main. Ini hukum Allah. Bahkan yang lebih parah lagi semua ulama sak dunia ini salah semuanya. Yang benar adalah dia sendiri dan kelompoknya. Bahkan ulama-ulama rabbaniyun dituduh sebagai ulama yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Bahkan dituduh kafir. Subhanallah. Subhanallah. Mari kembali kepada jalan yang lurus. Inilah hawa nafsu, inilah syaitan. Dan ternyata ujung-ujungnya mereka lebih menekankan kepada al-barok. Barok berlepas diri. Padahal ada al-wala, ada al-barok. Al-wala sikap loyalitas, setia, cinta, berpihak. Al-barok sikap berlepas diri, benci dan bermusuhan. Ada al-wala wal bara, diamalkan dua-duanya. Ternyata mereka lebih mengabaikan, mereka mengabaikan al-wala dan lebih menekankan kepada al-bara. Lebih menekankan kepada berlepas dirinya, berlepas diri kafir kafir kafir kafir, tapi al walaknya mereka lupakan. Al-wala wal bara, la ilaha illallah, la ilaha bara illallah wala kita loyal, cinta, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi kepada orang soleh. Al-wala. Berarti al-wala ini dia harus menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, Sholatnya yang benar, puasanya yang benar, muamalahnya yang benar. Kalau ngomong yang sopan, akhlakul karimah. Ini al nomor satu. Ternyata al-walak dilupakan. Yang diusung hanya al-barok saja. Sehingga mereka gampang kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Dia sendiri penuh dengan kejelekan dalam dirinya. Subhanallah. Nah ini gimana? Apa maksudnya? Bahkan ada lagi yang keras kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Raja Saudi kafir, ini kafir, semuanya kafir. Tapi dia sendiri yang lucu, dia kerja, di perusahaan orang kafir. Dia kerja di orang kafir, perusahaannya orang kafir, bahkan kerjanya itu di kerja yang haram berkaitan dengan riba, berkaitan dengan ya semacam itu riba. Lo Anda ini aneh. Berarti Anda hanya menerapkan al-barok saja, al-walanya Anda lupakan. Bahkan al-barok pun Anda belum menetapkan. Anda ekstrim keluar, tapi ke dalam Anda tidak ekstrim, gampang-gampangkan. Enak, ngomong aja enak. Itu setan. Setan. Nuduh-nuduh orang kafir, kafir. itu Memang setan asik Hawa nafsu kan seneng kan gitu itu. Dijerumuskan untuk memuaskan dirinya. Mari kita amalkan al-walah loyalitas kepada Allah, kepada hukum Allah, benar-benar menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang baik, ibadahnya baik, hablum minallah, hablum minannas, akhlak dan yang lain-lainnya. Al-walah wal barok dua-duanya diamalkan, jangan tidak seimbang, jangan baroknya diusung secara amburadul, cara ngawur, serampangan, walak-malak diabaikan. Dan ternyata ujung-ujungnya untuk seneng-senengan saja, untuk bercanda saja, guyon-guyon saja. Agama dibuat main-main. Oh jangan. Ini wilayah yang prinsip agama jangan dibuat main-main. Mari serius ini agama Allah. Hati-hati loh buat main-main agama Allah, ancamannya itu susah dunia susah akhirat kalau nggak taubat. Tapi alhamdulillah pintu Arafah selalu terbuka selama roh kita belum berada di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat. Yang lebih bahaya lagi adalah kelompok-kelompok yang seperti itu sering dimanfaatkan. Sering dimanfaatkan. Bahkan ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam, suka memanfaatkan mereka. Dan ini kenyataan dimanfaatkan karena kepolosannya, karena mungkin ketulusannya dimanfaatkan. Yang kemudian hari akhirnya merusak citra Islam. Baru-baru ini di Yaman ada pengeboman kedutaan Amerika yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Ternyata setelah diteliti, dipelajari, ada hubungannya dengan intelijen Yahudi dimanfaatkan. Karena kepolosannya, karena ketulusannya dimanfaatkan. Sengaja dipelihara untuk manfaatnya orang tapi Ada apa-apa nanti yang jelek juga Islam. Ini penting kita pikirkan. Terjadi ini betul atau tidak? Betul sekali. Sekali lagi karena kepolosan dan ketulusan atau dengan yang lain-lainnya. Saya berusaha mencari kata-kata yang lebih sopan, lebih akhlak. Kalau mau kata-kata nggak sopan banyak, tapi saya tahan. Saya pakai yang sopan aja, yang akhlak aja. Tujuannya kepingin menyadarkan. Kalau mau sadar, alhamdulillah, sadarlah, sadarlah dan sadarlah. Ini agama Allah, ini agama Allah. Mengkafirkan orang itu tidak gampang. Jadi kaidah-kaidah yang mereka buat pada intinya kalau mereka tetap di sini dengan cara-cara seperti itu, kena mereka sendiri. Dan yang lebih penting, masa sih sak dunia ini salah semuanya, yang benar dia kok. Masuk akal apa enggak ini? Kan seperti itu kan, semuanya salah, yang benar dia top. Ulama-ulama kali berdunia internasional diakui oleh dunia, diakui oleh lawan dan kawan oleh mereka dikafirkan. Yang benar hanya mereka. Minimal dikatakan tersesat. Subhanallah. Kemudian juga apalagi membuat apa kata-kata yang kata-kata yang nanti bisa memancing fitnah. Kita harus pandai-pandai menghindari terjadinya fitnah. Orang yang berakal itu berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya manusia. Jangan diberi beban manusia dengan beban-beban yang berat. Jangan sampai kita menjadikan manusia itu benci kepada Islam gara-gara cara kita yang salah. Karena orang kalau lihat kayak gitu hanya benci kepada Islam. Kalau gitu Islam itu jelek. Padahal bukan seperti itu Islam. Itu salah dalam memahami Islam. siru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Berilah kemudahan, jangan diberi persulit. Berilah kabar gembira, jangan dibuat orang itu lari dari Islam. Walam yushaddad dina hadamillah ghalabah dan dia adalah seseorang yang memberat-beratkan agama, melainkan dia akan kalah sendiri. Kalau dakwah dengan cara yang baik, hasilnya kelihatan. Kalau dakwah dengan cara kekerasan, hasilnya adalah orang bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Murtad benci dengan Islam, antipati kepada Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi hukum Allah adalah kan wajib. Kalau kita bicara hukum Allah, Tauhid penjelasannya jelas. Hanya masalahnya penerapannya itu loh, penerapannya. Contoh yang paling gampang seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi dia masuk Islam sendirian di negeri yang kafir, hukumnya hukum kafir, tapi dia Islam. Cuma dia mau merubah nggak bisa sampai dia terpaksa menyembunyikan keislamannya. Nggak dihukumi kafir dia. Malah ketika meninggal dunia Rasulullah mensolati sholat gaib. Walaupun mereka berusaha menjawab cerita ini dengan macam-macam itu kan begini, begini itu alasan. Yang jelas ini sudah nyata seperti ini. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menjadi menteri di mana di kerajaannya orang kafir, rajanya kafir. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf kafir. Ketika beliau jadi menteri bukan membantu kekafiran, tapi beliau melayani rakyat, melayani masyarakat bukan membantu kekafirannya negara itu. dia tetap menegakkan tauhid. Jadi mengkafirkan orang itu tidak mudah. Berbeda antara ini perbuatan kafir dengan kita menfonis pelakunya dia adalah kafir. Beda antara ini dengan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah ikhwan wa akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mari kita kembali kepada akidah yang benar akidah ini penting yang dilihat oleh Allah pertama-tama adalah akidah kita orang ahli ibadah seperti apapun kalau akidahnya salah dibakar oleh Allah di neraka Contoh yang paling gampang adalah orang-orang khawarij yang Rasulullah SAW menyebutkan mereka itu ahli ibadah, sholat kita kalah dengan sholat mereka, puasa kita kalah dengan puasa mereka, ngaji Quran kita kalah dengan ngaji Quran mereka. Tapi mereka itu yang berukuna minad jin, kama yang sahmu minat romiyah keluar melesat dari agama seperti anak panah yang keluar melesat dari busurnya Bahkan Rasulullah telah menyatakan haula'i kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ahli ibadah, tapi akidahnya sesat, mereka menyembah hawa nafsu. Orang Khawarij itu ketika zaman sahabat Ali bin Abi Thalib pedoman mereka Al-Qur'an. Kita berhukum dengan hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, tapi versinya versi mereka ini contoh. Yang dilihat oleh akidah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa kuburuz zuhad min ahli bid'ah kufra. Kuburan orang-orang ahli zuhud tapi dia ahli bid'ah. Kuburannya adalah lubang neraka. Ibadahnya nggak ada faedahnya karena dia tersesat. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Fa innal maksiata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau orang berbuat maksiat, katakanlah narkoba, orang kena narkoba, dia merasa salah sehingga dia akan taubat kembali kepada Allah daripada dia kena bid'ah. Ketika kena bid'ah dia tidak merasa salah, bahkan sampai mati pun tidak akan taubat kepada Allah. Maka dari itu iblis lebih suka dengan bid'ah daripada maksiat. Orang narkoba taubat, insya Allah dia merasa bersalah. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini ahli bid'ah, orang yang paling rugi amalannya, tersesat tapi menyangka perbuatannya baik. Ahli bid'ah bahaya sekali. Jadi sekali lagi hukum Allah harus tegak. Mudah-mudahan kata-kata saya pertama tadi nggak dilupakan ya tentang hukum Allah wajib semuanya. Hanya penerapannya ketika kita hidup di negara yang tidak mengamalkan hukum Allah bagaimana cara penerapannya. Dan bahkan kalau kita tidak menfonis seseorang itu kafir, ya, orang Muslim ya, kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak mengatakan dia kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu. Ini demi Allah wallahi azim, nasihat dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau ada yang mau mendengarkan. Jangan sampai terpengaruh yang macam-macam. Dan tentu butuh keikhlasan, butuh keikhlasan dan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau keliru kembali ke jalan yang benar. Karena yang jadi masalah itu orang keliru mau tobat nanti malu. Nah ini juga godaannya setan. Nggak enak saya kalau tobat ya sudah kadung saya, sudah kadung. Izin saya kalau tobat jangan. Ini masalah masalah agama. Tidak apa-apa tobat salah tobat kembali ke jalan yang lurus. Orang yang salah ngaku salah nggak akan jatuh, tidak akan berkurang kehormatannya, malah dia akan semakin terhormat. Terhormat berarti dia orang yang sportif, salah ngaku salah, kembali ke jalan yang lurus. Mari kita kembali kepada para ulama yang telah diakui ilmunya oleh dunia semuanya. Setiap relawan lawan dan kawan. Jangan mengikuti kelompok-kelompok yang ya ya sempalan dan macam-macam lah. Apalagi tadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan itu sangat amat sangat nyata. Ya mungkin inilah penjelasan pada malam hari ini. Jadi berarti yang bab pertama ini dari kita mau suatu Mausuatul Manahi Asyariyah Ensiklopedia Larangan dalam Islam masih panjang pembahasan kita. Mungkin masalah tauhid, masalah syirik ini panjang. Mungkin butuh beberapa kali pertemuan dan insya Allah kita lanjutkan pada hari Ahad berikutnya masalah ini. Dan pada akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Allah puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Rabb kami Sungguh kami telah menganiaya diri kami. jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami istiqomah dalam Islam, dalam sunnah Rasulullah SAW. Wafatkan kami ya Allah dalam Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, zaman sekarang adalah zaman fitnah. Umatmu terpecah menjadi 73 ya Allah Ya, ya, ya Allah Umatmu ya Rasulullah terpecah menjadi 73 Ya Allah Pilihkan untuk kami golongan yang selamat Golongan yang satu yang masuk ke dalam surga itu Hindarkan kami dari 72 golongan yang ahli neraka Ya Allah pimpinlah kami agar kami selalu istiqamah mengikuti al-firqatul nasiyah wa ta'ifatul mansurah golongan yang selamat dan kelompok yang selalu mendapat pertolongan. Ya Allah, di tengah fitnah yang banyak, di tengah kekacauan, di tengah perbedaan, di tengah perpecahan, berilah kami solusi, berilah kami jalan keluar sehingga kami tetap istiqamah pada kebenaran dan kami terus berada di atas kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, kami tidak mempunyai apa-apa. Kami adalah bodoh, Engkau yang Maha Alim. Kami adalah miskin papa, engkau yang maha kaya. Kami adalah hina dina, engkaulah yang maha mulia. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu daripada ilmumu. Berikanlah kepada kami kekayaan di antara kekayaanmu. Berikanlah kepada kami kemuliaan di antara kemuliaanmu. Sehingga kami menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang cukup, dan menjadi orang yang mulia di sisimu dan juga di hadapan manusia. Ya Allah Bimbinglah kami semuanya agar hati kami ikhlas menerima kebenaran. Jauhkan kami dari hawa nafsu ya Allah. Karena hawa nafsu benar-benar akan menyesatkan kami, menjadikan kami tidak mau dengan kebenaran dan kami lebih mengedepankan nafsu-nafsu kami yang akibatnya adalah kami rugi sendiri. Ya Allah, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, Ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang untung, orang yang selamat. Jauhkan kami dari hawa nafsu, dari akhlak yang buruk. Ya Allah, jadikan kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tunduk kepada hukummu, kepada hukum Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selamatkan kami daripada tunduk kepada hukum-hukum yang lain selain hukummu dan hukum Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih data bainina wahdina subul salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا الله satukanlah hati kami Ya Allah satukanlah kami satukanlah hati kami Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan Keluarkan kami dari kegelapan menuju terang benderang Ya Allah perbaikilah semua keadaan kami Bimbinglah kami ya Allah Umat Islam menjadi umat yang bersatu tidak bercerai-berai, bersatu merapatkan barisan, bersatu benar-benar mengarah kepada musuh yang pasti bukan berkelahi sendiri. Ya Allah jadikanlah kami orang Islam ini sadar akan tugas kami yang sebenarnya sehingga kami tidak sibuk dengan berkelahi sendiri dengan ribut sendiri yang akibatnya kami lupa tugas kami yang sebenarnya. Ya Allah tugas kami banyak dan kami belum mampu melaksanakan semuanya.